Ada panitia perempuannya Tolong kalau ada panitia perempuan menghentikan ibu-ibu berbicara. Itu tugas utama. Bukan ngabisin kue, dan juga bukan memenuhi tempat tapi mengendalikan supaya hadir sini maksimal dari ilmu dan berfaedah. Hadirin sekalian, membicarakan soal masalah rumah tangga. itu berasal dari kalimat bahasa Indonesia rumah yang ada tangganya. Nah kenapa orang yang berkeluarga suami istri disebut rumah tangga? Padahal seumur-umur nggak pernah punya rumah yang ada tangganya karena tingkat. Karena orang untuk sampai kepada tingkatan perumpamaan yang sempurna itu menampaki dari sejak bawah dari mulai bikin rumah pelan-pelan punya tempat tidur pun izin menyempurnakan tabiat antara laki dan perempuan itu juga butuh waktu sehingga disebut rumah tangga serta demi setapa. Sebuah yang paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga adalah mencocokkan dua insan yang berbeda watak selera, perasaan kemudian bisa mengalami hidup rumah tangga. Ini tidak mudah. Sehingga banyak di antara kita yang sudah agenda bisa cerai. Bisa? Bahkan saya kemarin dapat konsultasi dua yang datang dua-duanya saudaranya yang satunya mengeluhkan kakaknya perempuan ditinggal suaminya, yang satunya mengeluhkan kakak laki-laki ditinggal istrinya. Nah bilang mas gimana kalau kita temukan aja ini sama-sama ditinggalin loh ini perempuan ditinggalin lakinya laki kita tinggalin perempuan gimana kita temuin yang lebih menyedihkan perempuan ini sudah lama ngaji dan sesekali anaknya itu ganggu kajian saya tentang goncang-goncang saya sendiri pun dengan suaminya katanya dia sekarang sudah menyatakan keluar dari Islam saya menangis dia berada di dalam Kristen sekarang mengelola perusahaan digital. kemudian tidak senang lama dia mengatakan bahwa saya mampu benefiter main-main nggak benar bagaimana agama dipermainkan padahal jilbab anda sudah panjang hadir teman sering dan paham bagaimana hukum orang-orang man badala dinahu Barang siapa yang berubah agamanya dapat bunuh Kasus lagi Walau kita lihat kasus ribuan Tapi saya pilih yang Menarik-menarik Tapi menariknya ada yang nyesek Ada yang enak Tapi banyak yang nyesek Makanya tolong disiapin Mana airnya mas Karena yang alhamdulillah salah satunya dibodohkan di Imam Bukhari. Tapi saya tidak perlu Bagaimana semua juga mempertahankan makna salaf dan akidah salaf sampai tiap hari yang ada dalam makan hati diserang dilecehkan dihina tapi masih bertahan dan alhamdulillah saya perjalanan ke sini diberi ilmu kalau menantunya. Alhamdulillah. Anak bilang, ya kalau ini betul yang sering konsultasi saya, yang dijaga mertua itu, terutama ibu mertua. Iya besar. Anak sekarang istri disuruh coba jilbab, eh saja, walimah, biar dilihat orang, bilangin aja, Pak yang boleh lihat muka calon istri saya cuma saya kurang lain tidak boleh gitu maksudnya inilah suka-suka menaruh rumah tangga ada lagi hidup rana batin terpisah setiap hari dimintai suaminya duit belanja kagak diganti kadang dikebukin suaminya selingkuh Rokoknya kuat, ngopinya mungkin ngalahin Mbak Surin. Mbak itu ngopinya satu hari 20 kali atau 30 kali. Nah, orang yang seperti ini manusia dimurka oleh Allah, dimurka oleh Allah, bahkan tidak akan menemukan baunya surga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih ma min abdin mu'min yastarjihi Allahu ra'iyatan ثم يموت وهو يموت وهو غاش برعيته إلا لم يجد رائحة الجنة tidaklah ada seorang mukmin seorang laki-laki mukmin diberikan kepercayaan oleh Allah satu tanggung jawab kemudian ketika nanti mengkhianati tanggung jawabnya alias tidak ditunaikan secara baik melainkan mati dan menemukan baunya surga masih laki lagi seperti ini melanggarkan tanggung jawab dan kewajiban makanya sering saya sampaikan kepada ikhwan sekalian ya ikhwan Perempuan yang dijadikan Allah di sisi antum adalah amanah. Makhluklah yang butuh perlindungan karena dihinakan, karena dilecehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fattaku fattakullah bin fainna fa'innahunna awanum indakum Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menjaga, perawat, melindungi perempuan alias istri karena dia di samping kamu ngenger ngenger itu ini pernah saya sampaikan ketika ngisi di BPS dulu katanya moderatornya apa usah itu ngenger ngenger itu udah cowok pak katanya ya ngenger ngenger itu bahkan yang bisa lihat dua Allah karena sakit betul-betul ngeyelnya dinyatakan oleh Islam diri budak dibawa kemana saja oleh majikan yang dia wajib ikut suaminya tidak ke Kalimantan dia ikut ke Kalimantan bahkan mungkin harus pindah ke Kuwait ke Qatar ke Saudi dia pindah Bahkan Islam menetapkan satu hukum Perempuan mana saja yang tidak mau ikut suaminya Maka nampaknya tidak berhak untuk mengambilnya Maka kalau ada perempuan dia jadi dan oleh suami tidak mau ikut nampaknya gugur Dan setelah menikah Tanggung jawab Semuanya lebih dari orang tua ke suaminya sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan satu sen hak hak besar yang didapat oleh suami di atas istrinya lalu akan ahadan an yasjuda li ahadin la amartu ra'atan an tasjuda di zawjiha li zawji kalau seandainya saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, kan yang besar haknya atas dia. Sampai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bazar dengan sanad yang sahih disahihkan juga oleh Syekh Al Albani. Kalau seandainya dia bernana kemudian anaknya dihilang, itu menurut kita menyamai untuk menutupi hak tidur bukan berarti itu hanya sebagai alat tolong diingatkan. Itu hanya sebagai alat untuk mempermudah, untuk melakukan benar-benar untuk menggunakan perempuan. Wanita ikhwan makhluk yang mulia dan mulia oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang memuliakan akan semakin mulia dan siapa yang menghinakan akan terhina. kita yang kita disampaikan pada pagi hari ini insyaallah PPU menjadi bidadari tasdik ala Islam. Hadirin sekalian, di halaman pertama kedudukan wanita dalam Islam habis kita bahas kita ini kita akan membahas sedikit sedih bergaul dengan pasangan. Bagaimana kita itu supaya naik turun suka-suka dalam kehidupan ini pasrah seperti ketika ini antara suami istri bagaimana untuk mempergauli pasangannya suami bergaul dengan istri istri bergaul dengan suami yang sama, di akhir kita akan sampaikan Jadi judul yang atau tema kajian yang sah daripada hari ini kita bisa sampai insya Allah. Mana airnya? Bukan airnya. Nah, segelas saja apa-apa. লা अগ yoभ yo tidak boleh diajak makan, tidak boleh diajak tidur bersama. Lebih minus lagi di dalam orang Yunani. Kalau pada waktu saya dimasukkan ke dalam uh, apa pulang besar sampai di ditunggu jarak itu ke kuning kuningan baru boleh apa uh, keluar. India juga. Bahkan kalau kita lihat Indonesia tidak jauh-jauh bagaimana Indonesia memperlakukan kepada perempuan pada zaman animisme dianisme pada zaman konservasi, pada zaman kerajaan-kerajaan belum masuk Islam wanita-wanita Indonesia terhina diingatkan dan semakin hina ketika datang penjaga sampai ada seorang tokoh yang itu pun belum melakukan apa-apa menulis satu kitab atau buku atau gelap terbintang terang. Tapi terangnya terang, lampu blek tidak memberikan jawaban apa-apa. Dia dikeluarkan dari keadaan mantan menuju oh, urban boya. Karena apa yang diberikan emansipasi bukan emansipasi yang diberikan oleh Islam, tetapi emansipasi ala Belanda, ala Jawa, ala Sebulan, yang mereka diberikan sangka tidak seperti yang diberikan oleh Islam. Bahkan emansipasi mewajibkan adalah man amila salihan min dzakari aw unsa fahuwa pada fala nuhyinahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan, sembara mukmin maka akan diberikan penghidupan oleh bahagia. bahagia bahagia hatinya, bahagia rohaninya. Karena bila ada yang bisa membahagiakan manusia kecuali Islam dan tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kecuali ijtibak sunnah dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban tuntas soal masalah problem kehidupan kecuali Islam. Maka Allah katakan بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik maka akan difahamkan soal masalah agama baik seorang seorang dan lainnya maka ikhwan saya ingin sadarkan kita semua dari keterlenaan mencari ilmu terutama akhwat bila hendaknya anda terhadap ilmu karena Rasulullah mengatakan siapa yang tidak dari Allah baik termasuk baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik kuluknya, baik rumah tangganya, termasuk juga baik ibadahnya. Yufaqihu fitri hanya diperoleh dengan belajar agama. Maka kebaikan di atas kebaikan adalah ilmu dan bukan di atas bukan adalah korban sampai sampai Imam Syafi'i mengatakan yang dimukir oleh Imam An-Nawawi dalam seperti amal Syarah Muhammad من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الهدى فعليه بالعلم barang siapa yang ingin dunia maka dapat dengan ilmunya Barang ingin akhirat dan dengan ilmunya Dia beryakin kedua-duanya dalam ilmu Terutama rumah tangga Maka kalau saya ditanya untuk persiapan apa yang saya harus lakukan Untuk mewujudkan rumah tangga pernikahan Satu ilmu Karena ilmu untuk bintang Karena ilmu untuk keluar menjadi dewasa yang cerdik jadi dewasa yang sekarang mungkin umurnya kecil menjadi orang hebat tapi ada yang dia orang itu kalau tidak punya ilmu ada-ada umur 40 tahun pun masih takut tidak sehingga dalam Islam itu tidak ada batasan umur berapa tiga? tidak ada mau umur kalau dia tidak ada masalah apalagi dua belas istrinya terpuji boleh. Boleh. Itu. Kan? Ya, yang jawab sembilan tingkat. Ya, sembilan. Karena orang tua yang diperlibatkan yang sama dalam persiapan. Kalau sekarang umur 40 tahun gajian ada. Saya temukan di beberapa perusahaan karena alasan kali atau macam-macam maka umur 40 tahun belum dapat diperlukan. Padahal dari muslimat dari buku dari sisi toleran Allah. Kayaknya yang datang di sini kalau ditawarin dia nggak ada yang mau ada. Ya, yang di sini insya Allah cukup. Tapi saya tanya mbak, kenapa nggak Kenapa kesiapan? Lalu kita terjadi ilmu ilmu yang dimiliki oleh semua kehidupan menghambarkan kepada kesempurnaan termasuk kesempurnaan dalam rumah tangga. Maka orang itu kalau semakin tambah ilmunya, semakin cukup ilmunya, maka dia akan semakin bisa menyelesaikan problem-problem hidup dan menjawab tantangan hidup termasuk hidup rumah tangga. Tapi semakin bodoh, Semakin orang bisa dari ilmu, semakin luas, semakin lumpuh permasalahan anda dari ilmu dan selesaikan. Alhasil kalau saja yang mereka itu terus tangga, itu hanya seremonial badan yang ketemu di tempat tidur atau hubungan yang kosong yang jauh daripada tujuan hakiki daripada rumah tangga tidak lebih dari hubungan suami saudara atau kawin yang mengikat di dalam satu hubungan kandang yang situ pertemuan-pertemuan hadir untuk menyelesaikan tugas hidup di sini tidak lebih dari itu. Nah, kalau begitu kan sangat rendah, rendah. Artinya hari-hari itu mengenai những cái நல்ல மந்த போல mulai dulu-dulu mikir dari dulu nolak oke kaku boleh jadi gue di ya kayak dimasak lagi malam sampai itu ini muter-muter ya dulu ini mulai dari إلا ذكر هل تصديق مبنيا في وجه أولئك الأنعام بل هم أضل mereka itu seperti hewan bahkan mereka sesat karena apa ikhwan karena Allah hanya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum makanya setelah dalam Islam wanita diberikan hak walid wanita wanita diberikan hak sebagaimana hak yang telah diberikan kepada laki-laki walahunna mithlu alladhi 'alayhinna subhanahu wa Oleh Allah membagi hak-hak laki dan perempuan suami istri. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Walahunna Lam di sini, lam menunjukkan lam tablik. Perempuan memiliki hak terpenting pada kewajiban yang diberikan kepada dia dikepada kepada dia maaf begitu juga lagi lagi walahuna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa 'ashiruhunna bil ma'ruf sampai para ulama membuat satu bab di dalam kita kafir hak fakir dan hadisnya bab al-ishra atau bab al-ishra di sana bab mu'asyarah terhadap perempuan seperti juga Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Ulumul Maram. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat peduli dengan Nah, di sini saya ingin mencoba menjadi langsung kita langsung hal-hal yang harus kita perhatikan antara laki dan perempuan tornar assim ilegal. Yang pertama Ikhwan Kenalilah tabiat pasangan Anda Ini yang penting Kenali tabiat watak pasangan Anda Siapa yang ingin, siapa saja yang ingin sukses berumah tangga Ingin mempertahankan mandiri Dan ingin mempertahankan bangsa supaya dia diterpa oleh badai maka yang pertama kali yang harus kita dudukkan adalah bagaimana masing-masing makanan bisa mengenali watak dan tabiat makanannya. Nah, saya ingin kasih ciri-ciri lagi-lagi tabiat perempuan dulu Nah, yang didahulukan masih apa perempuan? Perempuan, iya, ini lagi lagi karena nggak benar sih. Gitu. Diminum mas, silakan. Secara nanti secara umum Samsung akan bisa sendiri mengetahui ketika Samsung sudah masuk ke dalam eh, wilayah rumah tangga setelah nikah. Oh, wala. Istri saya ini tidurnya banyak. Nah, itu tahu nanti. Kalau masih ta'aruf, semuanya masih menampilkan sesuatu yang terbaik. Nanti kalau sudah harus menikah, sampai nanti ceritanya ini malas dandan atau enggak sama nanti. Malas mata, malas dandan, malas cuci, doa apa kita cari. Ini kan si prinsip malas dandan, malas mata, malas nyuci. Duh, mendingan beli kamu ketek. Ngapain gue kejikan? Males. Makannya banyak. Kalau pas bermaksud. Kagak ada lima tahun langsung bunder juga. Dijamin. Nah, watak wanita secara merpatu memiliki perasaan yang sangat lembut dan sensitif Nah, iya. ini. Tentu harus pahami. Wanita mana saja di kolom bumi ini selagi masih ada dan antum jangan kaget jangan menutup lebih wanita itu bunyi perasaan yang sangat dan saja makanya rata-rata wanita itu jadi perasaannya jadi akalnya sehingga ketika menghadapi masalah apa saja itu rata-rata yang dikedepankan perasaannya. Maka prinsip kalau aku sudah nikah sudah tahu kata Rasulullah lalu itu muslimun binatang janganlah orang mukmin laki-laki memecah menceraikan mukmin perempuan yang istrinya in tak minha Rasulullah bukan akal kalau seandainya dia mendapatkan satu akhlak yang tidak menyenangkan maka dia akan menggali akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lainnya terima apa adanya jangan cari yang seharusnya titik kalau antum cari yang seharusnya antum bakal akan kecewa dengan sisi antum yang di depan cuma satu lagi Harusnya kamu itu kayak Aisyah dong. lihat Aisyah. Harusnya ah, anda kayak Khadijah dong. Jadi dibalik sama istrinya. Harusnya tuh kayak Nabi Muhammad. Ini itu gimana ya? Ini. Tapi yang apa ada yang terima dulu apa adanya. Jangan cari yang seharusnya. Seharusnya kamu kan begini. Masa itu ya? Adanya banding-bandingnya. Yang semua aja begini sorry, coba terima apa adanya dulu ini mah istri saya dan inilah jantung terakhir pilihan saya ketika saya taruh dulu di sampai tiga foto tapi akhirnya jantung yang ini padahal saya sudah diri orang saya sudah mempertimbangkan minta masukan Oh yang ini pasti ini nanti yang terbaik buat saya jangan Selalu masuk. Seandainya kepilih yang foto pertama dulu kan oh, eh, kan? kata begini. Seandainya kalau setan kan. Karena Rasulullah mengatakan ihrim ala yaqa'u wa la ta'jil. Berusaha mencari sesuatu yang paling bermanfaat jangan merasa lemah dalam menghadapi hidup. Ya. Eh, ihrim ala man yaqa'u. Ihrim ala man yaqa'uka wa ta'jil billah wa Berusaha dalam hidup ini mencari sesuatu yang paling bermanfaat Tapi apapun bentuk usaha kita Wasfa'idillah Jangan lupa minta bantuan kepada yang ada di langit Yaitu Allah Fa'idha sta'anta wasfa'idillah Kata Rasulullah kepada Ibu Abbas Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Setelah itu Wala Jangan merasa lemah jangan sekali-kali mengatakan sesuatu dalam hidup ini belum dikerjakan saya tidak bisa. Itu tak paling besar. Dan saya lakukan hal ini banyak diperbuat. Tapi kalau ada laki-laki ibu sangat besar. Seorang laki-laki mau menyerah. Coba dong. Aduh, tapi kadang-kadang saya lakukan ibu perbandingan itu pasti kenal dan tidak punya jalan sehingga ketika dikawinkan apa-apa menyerah sebelum berperang berlaga mas Thomas, kita mencoba ini ada potensi ikhwan jadinya ada puluh. gimana kalau kita coba siapkan belajar rumah tangganya puluh, odol oh, berarti lima puluh odol Sambut berarti 50 sambut. Sampo berarti 50 sambut. Dan mereka pasti pakai abdul, pakai sampo, pakai sampo Sampo. Tidak ada yang pakai itu apa namanya? Jauh jarak. Gosok-gosok. Yuk kita berbentuk. Apa mereka? Ah, kita bikin. Udah, alhamdulillah daripada kita ngeluh-ngeluh sini, dan merantau-merantau sini, tapi ada akhirnya begitu kita dibalik kandungan. Repot boleh dicoba belum? Belum. Kok bisa repot? Bilang repot gimana ceritanya? Perasaan sih loh kan. Perasaan lagi. Perasaannya mana repot? Coba dulu. Dengan pernah jatuh tapi pernah naik motor, ketimbang tak pernah jatuh, ketimbang tak pernah naik sama yang nomor satu itu dan eh, tidak pernah dicoba Ewan tahun di Jerman namanya orang Jerman terpanjang jatuh di Eropa sepandai-pandai tupai melungkak akan gawal dan kuda yang berlari ter, berlari terpeleset dan waktu ketika kita di dalam diri pasti juga menghadapi musibah dimaafkan dulu. Nah, langkah yang berikutnya berdayakan. Berdayakan artinya isi harus ini bagaimana jadi orang hebat tergantung antum dong. Artinya harus Allah pun ada bisa Jangan mencari sesuatu yang sempurna. Ah, apalagi antum kalau ingin melengkapi kekurangan antum. Ini berdaya diri Makanya jangan sekali-kali menikah untuk ingat tujuannya menutupi kekurangan. Ada beberapa ikhwan saya menikah supaya hafal Al-Quran. Karena dia Saya akan belajar bahasa Arab dari dia. Oh, belum tentu. Belum tentu juga. Kesibukan lawan anaknya, rumah, menyelesaikan tugas rumah tangga, jangankan belajar. Bahasa Arab aja kepake itu cuma antum sama anak kok. Itu yang lainnya anak sama itu. Itu paling dalam satu sebulan. Itu. Yang lainnya hilang. Itu. Bukan lagi. Itu. Mana yang antum hamba dari buat istri anu dan berapa rendahnya kalau antum nanti belajar kepada istri banyak jari. padahal dia itu dari alam kurang bukan kumalikum nara kata para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan Barawi kewajiban di antara beberapa kewajiban utama lagi lagi itu suami adalah menyelamatkan istri dan keluarganya dari api neraka dengan mengajari ajaran-ajaran Timur Islam. Riyadus Solihin aku mengajari Jangan berharap saya akan hafal Riyadus Solihin setelah menikah dengan si Bulana Saya akan hafal Al-Baqin Nawawir dengan Bulana Saya akan lanjut dengan si nanti setelah nikah dengan Bulana Jangan aku sampai itu Yang kedua Tauhid perempuan Nomor dua adalah perempuan itu lebih memperhatikan tampilan dohir daripada batin lebih dari anda. Makanya mas, kalau wilayah dan dan ini lebih banyak mana di kalangan laki atau perempuan? Perempuan. Dan, dan makanya kalau ini banyak kan cantik bukan kalau ketampan. Jarang ya mas ya? Walaupun Anda berpagi lagi yang datang ke pulau tadi, juga salonnya salon kecantikan, ya ada salon ketampanan. Itu. Nah, kalau seperti itu, untuk pasti nanti sehingga berlebihan kadang ada sebagai laki-laki susah istrinya. Untuk istri saya sekarang sudah nggak kayak dulu kenapa mas udah letak udah pasti terus dananya aduh bukannya udah lagi ini sedikit dong ngotot caranya dikasih makan yang nih, tiap hari tuh ganti belajar tunggu untuk kampung sama apa itu jadi kita yang pengen kiri Gimana dibersihin? Terbunuh sekarang bila ada kabar pemuda Berpaki, apa pemuda itu tak Apa namanya? Satu botol itu isinya ratus ini Insya Allah cukup sebulan gitu Itu harganya 45 Ini yang murah-murah tapi bagus Ya berhubung Alhamdulillah mantu mantu terluka berarti cari ya udah pintar itu program itu dari mana beli apa jalannya istri nomor dibuat lulur mukanya sebagiannya diminum wah cantik tuh ini namanya pengen enak tak bodoh jadi gimana ceritanya tadi pilihannya hmm, dirawat sinetron ada di ini nah lebih bahaya lagi kalau suaminya gemar gemar nonton TV wah lebih bahaya lagi bahaya suka banding-bandingin yang di TV ya iya lah, bagus televisi daripada istri saya Oh mereka itu yang masuk semua pasti bagus, kayak ada orang bisa masuk televisi. Kayak dia televisi bagus, ya يبقى Makanya dia bukan ribu So, matanya mata kanan benar-benar Oh, lihat orang yang ini dan rata-rata itu semuanya fitnah. Dan Rasulullah mengatakan, "Man rabbu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali min an-nisa'." saya ingat-ingatkan fitnah yang lebih berat kalau lagi di tempat perempuan apalagi perempuan dari sisi dan Rasulullah mengatakan puluh fitnah dan nisa bagaimana awal fitnah di Bagi kita Karena fitnah Hati wa dari fitnah perempuan Karena yang pertama kali fitnah menimpa Bani Israel dari Allah perempuan Bahkan Ma'id Muslim mengatakan Kalau fitnah sudah putus asa menjebak anak Adam dengan dosa apapun dia masuk lewat perempuan dia tidak masuk lewat perempuan orang digoda dengan sholat dia bisa dengan dia dia bisa digoda dengan apa dia lagi digoda lewat perempuan subhanallah saya mendapati kalimat tema ini dari seorang ulama saya benar-benar merenungkan dia katakan yang mendengar dulu kalau kita minum sudah bunuh apa mendatangi anak dengan seluruhnya kan, maka dia masuk di luar perempuan yang rata tidak ada oh ini kita ungkap dia tumanya sekarang perempuan yang pakai tapi telanjang رؤوسهن كأسنان البخت ما إلى المؤمنات لم يجدن رائحة الجنة dan ini yang ada. Maka saya sarankan perempuan datangnya di rumah, keluar yang biasa-biasa saja. Jangan ada pepatah Arab terkait di rumah, kijab di jalanan. Yang namanya kijab itu dia pun gak pernah mandi, masya Allah telah terus, akar terus tinggal Tapi kalau namanya monyet, dia pun mandi lima kali tetap aja, jomok. Ya tahu nggak itu? Coba aku punya monyet mandi lima kali, tetap aja begitu. Cerono. Artinya tampilannya nggak nggak bersahaja. Nah, ini masalah tampilan. Dan punya ya, Oh, hari ini melihat untuk mengkonsumsi herbal dan tapi tolong Herbal telah diberikan resep oleh Rasulullah karena dicampur-campur. Mas, ada sebagian orang jualan jamu kayak jualan jamu gendong. Ya, asal main campur. Wah, minyak zaitun kan bagus. Iya. Apa sih? Iya. Masuk Quran, iya. Bagus, iya. Tambah saudara sendiri Aku minum zaitun Zaitun sendiri bukan minuman Bahwa putih bagus Bahwa merah bagus Setelah dicampur ternyata hilang kot, eh, apa namanya reaksi semua duluan Kalau aku masukin ke perut itu sampah Padahal bagus juga ada namanya sampah sudah di yaitu madu, jadi Belanda, jadi Prancis, jadi Ngawi, Iles, iya. belum lagi Masya Allah, Kapulaga. Ini kesialan material kimianya itu. Makanya yang kedua setiap obat itu penelitiannya ya, untuk menggabungkan satu jenis Kurang jadi campur dengan bawang putih reaksinya apa? Itu berdirinya kultur dan jelas. Tapi kalau belum di mulai. Jadi kalau itu diselesaikan olehku, diselesaikan ini berkali-kali. Terus dia kena penyakit ini, kena penyakit ini, kena penyakit ini, semua atur dikasih itu untuk sakit repot nunggu sakit tikusnya apa bagiannya makanya langsung tikus ini disuntik dengan penyakit umpamanya paru-paru terus nah, ini disuntikkan ini terus sembuh hilang nggak virusnya mati nggak oh enggak ternyata nggak cocok untuk paru-paru terus kemudian dikasih penyakit virus sama suntik lagi nggak kena sampai uh contohnya antara kulit dengan bawang putih itu setelah dipadukan menghilangkan penyakit A dari penelitian. Jadi berapa penyakit yang dicoba? Itu. Nah, kita yang ada sekarang ilmu kira-kira. Itu. Bukan ilmu penelitian kira-kira. Itu kira-kira aja. Bukan gitu. Itu namanya Jadi saya mengatakan murah Alhamdulillah kalau kabar Sudarto itu satu itu satu warga itu sampai dua ratus di sini itu cuma satu bisa berapa puluh satu itu aja insya Allah Padahal mereka terus sangat makan itu ya itu orang akan tampil bagus tampil cantik kalau menjaga tiga insya Allah pola tidur, pola makan, dan pola pikir di seperti itu. Kadang-kadang ada sebagian orang pikirannya termerumput, kebijakan mengancam, pengen tetap kaya, pengen tetap ini, pengen itu, ada siapa? Tetap Tuhan percaya. Hanya kadang ada sebagian orang umurnya masih 36, tapi sifatnya sudah 63. Semua. Kenapa? Pimpinannya terlalu nyantai yang konaan, terima apa adanya, ya. Yang penting halal, ya. walaupun dua miliar tidak ada Kemudian yang ketiga, ini wanita, ya ini mantap tabiat wanita adalah aku nanti dia tercinta Perempuan itu sangat perasaan. Jadi kalau sudah sendiri, sekarang perasaan. Nah yang keempat kita bersempat diri mana daripada wanita al mardatul tatafawwat rububiyyah perempuan malah menonjol di dalam masalah berbicara kasarnya dan orang jauh itu dunia ngomong itu berperangkatan ya kalau ada satu dua yang tidak itu hanya dua biasa Makanya di dunia takaran wanita itu kalau punya masalah ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki-laki mikir dulu baru ngomong. Beda jauh kan? Kadang-kadang punya masalah kalau oh, ngomong, ngomong baru mikir. Ya, iya. Apa yang belum ngomong tadi? Nah itu terjadi selalu. Akhirnya antum lihat masih obrolan banyak masih atau obrolan Perempuan. Rugi, kono, kono, itu banyak. Sehingga dengan banyak, jangankan sekarang di dalam keadaan biasa, ngaji aja sempat ngomong perempuan itu. Ngaji, sempat ngomong. Kadang-kadang di, di Bekasi, di Jakarta, ada di sini, tidak banyak. Itu masya Allah, ngaji itu bawa keripik, tikung, topeng. Jadi ku mawon loh, Mas. Dikikir nggak tenang tuh jadi kan rumpin teh tentang penting itu sampai awal itu di majelis. Saya bawa kaca, saya bawa kerikil, ya Allah, saya pada reuni ngaji. Teman-temannya, oh ya temannya dulu mau diri, ketemu sekarang, wah saya masya Allah. Di mana? Udah bisa perlu gua mau perlu saya mau kok sama asrama akhir Saya dijawab itu, nyangkut ngomong. Sehingga dengan kalian bolak balik ngaji karena apa? Ada paham. Mas, adik gimana? Kajiannya tiga, contohnya lucu itu tiap hari. Ya, sama perempuan ini. Gitu. Tapi tidak ada di sini. Ya, nggak ada. tidak ada yang nggak gitu. Nah, yang kelima, Al-mar'atu ijtima'iyatun billah. Perempuan itu punya kecenderungan untuk terlumur-lumur. Makanya terlihat perkumpulan laki dengan perempuan banyak perempuan. Ada wanita, ada apalagi di kalangan orang-orang awam itu ada yang zina, ada jamaah tahlil dan itu tidak saya masjid zikir itu banyak kan dia jadi perempuan. Jadi paling berlumur. Antum lihat pagi pagi itu jam sembilan mas itu kalau sudah rutin sudah lima orang aja itu nggak nggak nggak cukup waktu sampai dulu ngobrol ngobrol dulu aku cerita kecil cerita kuntilanak cerita suami cerita tani rutin sampai masuk sondong lima belas ribu tes sondongnya awalnya awalnya itu habis ngumpul Rumahnya Nah, kalimat hari ini kalau aku uh, apa namanya pahami Allah akan cenderung bisa menghadapi wanita atau menghadapi uh, anak hawa Kemudian kita bisa lihat yang selanjutnya semua yang kita pelajari termasuk dia rumah dari mana dari mana Perlu diketahui bahwa dia cuma ada yang bukan nanti jauh-jauh. Bahagia itu adanya di dalam hati. Sehingga istri tidak boleh mengatakan saya tidak pernah merasakan bahagia bersama kamu. Aku suami mengatakan saya tidak menemukan bahagia itu bersama kamu. Ketahuilah bahagia itu ada di dalam diri kita. Jangan cari di luar kita dari dalam. Makanya bahagia itu lebih definisinya ialah lapang dada, tenang hati, tentram pikiran dan konaan terhadap yang sedikit. Yang penting halal, itulah konaan, itulah inti daripada kebahagiaan. Kenapa? Setelah hidupnya ia oleh syariah, pengamalan syariah. Dan saya ingin tekankan di sini. Hendaknya saya wasiat terhadap diri saya sendiri dan yang hadir. يحتاج إلى نسبة الرزق المطلوب لكن ليس تعريف وبلغ كثير من فسبحان أن تعريف ليس كذي فبماذا هذا هذه هذا di dalam tertawa Kenapa kita tidak mengamalkan ilmu? Sudah Rasul mengatakan yang tidak benar, ahli dari ilmu kita benar, dengan sangat Kenapa bila kita coba untuk ingin bikin kita yang ilmu di dalam tubuh kita di dalam gerakan badan kita itu dengan amalkannya. Dan kalau menurutkannya berkatnya ilmu karena dihamalkan bukan karena diteorikan. Semua itu sebenarnya kita tidak boleh tidak butuh daulat Islamnya untuk mengamalkan semua ini. Kita bisa mengamalkan doa, zikir, masuk keluar rumah tanpa adanya imam, kita bisa menamakan zikir untuk keluarga masjid kita juga bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang terkait dengan rumah tangga. Dari mulai kita bicara berhubungan suami istri, ada sunnahnya. Pada waktu hari Jumat kita mandi Jumat. Pada saat kita pergi ke masjid, juga ada ada keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal Allah dan yang lainnya. ketika didengarkan kita baca doa Allahumma jangan di qalbi murah wa fi lisani murah wa di fi basari murah di fi kaki murah dan seterusnya kenapa kita tidak amalkan ada zikir pagi ada zikir sore hal-hal seperti ini ya Allah kalau dilakukan akan memberikan suatu nuansa di dalam rumah tangga dan antum akan senang lebih rileks di dalam hidup rumah tangga tidak isinya kerum yang satunya sekarang ini ingin balas sakit hati yang kemarin dilakukan oleh si istrinya istri ingin balas apa yang dilakukan oleh suaminya yang dekat sama mertuanya yang ingin balas dengan saudaranya kecewa dengan perlakuan suaminya atau suami dengan istrinya kesel sama anaknya ini semua semakin membara ketika hati kita kosong coba gunakan pikir bagi kita Alhamdulillah kita ingin dan anda Allah ya Tuhan, setan tidak akan mungkin masuk ke dalam diri kita kalau kita selalu berdiri kepada Allah. Antum dengarkan firman Allah. Inna ladina satu ma Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesuruhan setan فقد يتذكر يتذكر berbuka hatinya فإذا هم مسلمون maka dia akan keluar dari batas jimat itu ada suatu menjadi Allah kenapa ada berita-berita rumahnya ada semelnya, ada yang tersubuhkan, ada yang ini, karena kita dimakan oleh perasaan, dikuasai oleh munculan, hari-harinya yang ada adalah patu berlengkar, hari-harinya hari ingin melampiaskan dendam, hari hari ini ingin berkuih dalam kontaknya ini adalah pembicaraan tentang materi, tentang eh, soal materi dan perlu syahwat, kalau seperti itu, kita mana yang tidak mudah mampu dalam tubuh Nah, sekarang selanjutnya hendaknya cara bergaul yang pertama dan yang selanjutnya luruskan pendidikan kita. Mas, ada-ada kita merasa cukup di rumah. Anak sampai di rumah. Saya sama mertua saya, perasaan mertua saya ini selalu menyalahkan saya istri saya kayaknya sudah tidak senang sama saya. Atau tangga saya sekarang ini setelah saya masuk kol tidak bersengaja sama saya. Ini semua ternyata pelabuhan teman turun dunia. Istri saya baik, mertua saya bisa saya hadapi, tetangga saya sebetulnya salah-salah enak. Oh dia bangun itu seperti itu masalah apa? Saya datangi. Assalamualaikum Pak. Bapak, akhir-akhir ini kok kayaknya kurang ini oh iya ada masalah ada maaf ada apa pak kira-kira akhirnya mau oh berarti salah orang cuma itu kan mas ketiga antum ngasah muka ini jelek yang perlu dikeperuk asalnya apa mukanya mukanya dong aduh ini jelek banget ini muka kaca ini di prop tau ya beres kan bagus kan coba bagus kan? ketika antum sekarang mengeluhkan orang sekitar antum yang satunya jelek yang satunya uri yang satunya antum yang satunya ini coba luruskan dia iya, bagus mungkin kalau nantinya dia sekarang jelek sama saya karena salah paham kok pada akhirnya kata ulama kalau kamu diuji orang katakan itu menikmatkan sebuah ketika dan dimintai bertanggung jawab kepada Allah. Rabbana tus'aluna yawma yunasain. Dan kalau kamu dijelek-jelekkan orang, katakan dalam diri kamu, ini akibat kesalahan yang saya lakukan. Dan kata Ibnu Hazm, kalau kamu dipuji-puji orang, berarti ini rata-rata nggak sebenarnya. Maaf, tolong beda dipuji sama dipuji-puji. Kalau puji boleh, tapi kalau puji puji nggak boleh. Kalau saya puji boleh. Aduh. Sama dia kalau memuji. Makanya di dalam hadis Rasulullah, itu pun terjadi waktu ada rumah al-qur'an." Jika kamu melihat orang yang suka muji-muji, maka lemparlah suka dengan tangan. Merusak. Cenderung gak ada di ada contoh. Ibu turun di Bukhari. Selesai. Ibu Quran 30 di rumah pertama. Nenek Wodok 30. 30 itu dijamin. Saya udah pokoknya dari pernah belum ketemuin hewan kayak begitu. 30 itu di rumah pertama. Hebat deh, cek. Cuma 30. Ya Allah. masih ya. di masih ditemukan, ya, dipromosikan, bahkan akan dijadikan ketua koordinator vaksin pesantren terkenal di daerah Jawa Barat pokoknya, Ya ternyata terus tidak muncul. Nah, kan? Apa yang muncul? jika kamu melihat orang yang memuji-muji secara berlebihan ketahuilah sebetulnya orang tersebut sedang menjelek-jelekkan kamu secara tidak langsung. Jelek kamu bisa dimuji-muji nggak orang katanya hafal hafal tiga puluh juta ya tidak mau. Kamu tahu ini bisa apa? Kamu jangan gini sekarang berang dengan ke-29 juz. Gimana nikahnya? Kau bilang tiga itu masih mendingan berbeda dari 12 karena coba satu juz lo tiga 30 juz. Sejarahnya lima tahun lagi belum tentu tenang. Orang saya pelajarnya diri kita dari mata gara itu. Tapi kalau sekarang aku melihat orang, ia menjelaskan kamu secara berlebihan. Ketahuilah dia secara secara dia langsung telah menguji menguji kalian secara berlebihan. Pokoknya aku dijelek Oh, ini mas itu apa? Anaknya dengar katanya mengikat dia. Siapa? Itu si pulang. Oh, jangan bebas. Itu anak. Itu kalau mutan kalau pernah balik. Terus terus apa lagi? Iya ibu masih banyak ini mah yang terdaftar gitu yang belum terdaftar masih banyak masalahnya eh saya keluar dari negeri aja pak iya, iya benar ini kalau sampai dapat dia udah jadi rugi mati padahal ada yang berangkat satu saja dia ini maju gitu kan makanya masalahnya di sini kalau mau nikah jangan saling nyalin apalagi kalau sudah nisbah nggak boleh masuk sebelum dia meninggalkan. Ternyata begitu diselesaikan kemungkinan akhirnya kan orang-orang yang tidak ingin tahu akhirnya penasaran gimana sih orangnya. Ternyata saya pun pak enggak enggak dua puluh orang tidak tahu semua. Wah bagus bagus tambah lagi. Akhirnya kampung mengatakan dia bagus, ya kan? Secara tidak langsung dia mungkin dia ngajak orang untuk muji. Maka ini muji terutama dalam masalah hidup rumah tangga. Dengan sekalian الزواج شراكة وأخذ وعطاء وحقوق وواجبات pernikahan adalah perselingkahan untuk satu kehidupan kita melakukan perselingkahan sekarang ini mentor nikah itu fungsi hidup untuk mengalami bangsa lagi dan perempuan yang sama-sama bayar ilmu dari yang hampir sama makanya punya hak sama dan punya kewajiban yang sama Abdul Mahfuz SSB وحقوق الواجبات لها على الواجبات ومن يتزوج حتى يعوض اقصى معين الشرور فانه ليس بذلك siapa yang mereka ingin menutup kekurangan sesuatu maka dia tidak akan dapat nah sekarang saya ingin ini eh, sampaikan Karena beliau punya pasangan yang berikutnya adalah Ikhlinsi ala anta terjadi Wahai istri, wahai perempuan, wahai wanita, wahai khusus dan juga secara umum lagi-lagi Berusaha untuk menjaga diri dengan berhias Abdullah bin Abbas bin mengatakan saya senang berhias untuk istri saya sebagaimana saya senang istri saya berhias untuk saya dan masalah terlihat itu bukan sesuatu yang lain disebutkan di dalam suatu riwayat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika keluar mau menemui salah seorang tamunya ada itu akan namanya air mas kalau ada di jalan ada air itu buat masak untuk masak jenggotnya rambutnya Masya Allah coba kalau orang Rasul tidak ada kakak itu pakai atau yang berfungsi yang berbau. Jadi jaga baunya bagai minyak wangi ya. Itu bernama ini jagung. Diganti minyak wangi karena jagung itu terlalu baunya kayak mata Allah. Ya Allah ini timbal Kita tadi kadang-kadang yang berlian pakaian juga ya kita tidak ada masalah punya celana panjang ini dua tiga lebih komplit dong gitu loh. Jangan dibiarkan kayak sobeker Honda ya berikan sampai mantap Allah berikan Ya, dan hal itu bukan merupakan Rasulnya bahkan Rasul dan coba lihat ini merupakan di dalam At-Tabaqatul Murah ya melihatkan satu riwayat dari Kutub Ibn Suhaib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didosirikan yang untuk mengenakan pakaian yang terbaru. Begitu juga dia menyuruh sahabat-sahabatnya pada saat datang kabilan hijrah Rasulullah mengenakan pakaian yang sangat bagus didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW yang lebih dari belakang mengenakan pakaian yang terbagusnya yang warnanya merah atas merah bawah merah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dan Ya, begitu juga perempuan. Kadang perempuan ada yang salah paham Wanita kalau keluar tidak boleh mengenakan minyak wangi, tapi menurut Allah badannya lima meter nyenyak. Sama ini. Tidak boleh mengenakan minyak wangi bukan berarti mengubah bau busuk. Enggak, jaga bau busuk, jaga bau wangi Begitu berarti sederhana, tenang-tenang. Bau busuk juga. Dan bau wangi juga. أيها امرأة استعطلت ومرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية betul. Perempuan mana saja yang mengenakan pakai wangi-wangian, mengenakan wangi-wangian dan melewati laki-laki sengaja supaya laki-laki itu bisa mencium bau wanginya, faya zania itu dia berzina. Tetapi mengganggu dengan bau anjing, bau busuk juga tidak boleh. Bahkan malaikat pada saat sholat bau-bau putih saja Rasulullah menegur dengan keluarga فإن الملائكة تتأذون مما يتأذى بنو آدم sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang busuk seperti merasa dia terganggu seperti anak dan merasa terganggu dengan bau yang busuk itu tidak akan seperti sampai Rasulullah mengatakan eh, di dalam hadisnya layak eh, man akal zuma peran pada eh, yang korat dan musolana Barang siapa yang makan bawang merah putih Jangan mendekat-dekat musolaku ini al bin Nabi Muhammad bin Muhammad bin Tolong Ikhwan sekalian Rumah yang bersifat ini adalah kunci kebahagiaan Bukan seluruh orang yang lain dan bahkan bukan milik orang-orang sekuler awam saja merapikan rumah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Rasul di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Asyir ini Rasul mengatakan artinya kamu Bersilah halaman rumah kalian Fa'inna bukan tadi Sesungguhnya Yahudilah yang mengotori halaman rumahnya dengan orang Kotoran-kotoran itu Rupanya dalam membersihkan Jadi tidak ada masalah Sekarang menata rumah Membersihkan rumah Tapi jangan berlebihan sampai beli bunga ribu, lima puluh juta juga jangan bunga kalau beli cuma atau tidak hanya yang di pinggir-pinggir itu sawah itu penting kuning merah itu karena menjadi menjadi indah dihabiskan masya Allah enak dilihat apalagi yang punya gampang itu ya apa sih contoh bebek itu itu bagus juga bunga masya Allah murah-murah seribuan ngapain lima puluh juta itu namanya merusak badan, merusak ekonomi, merusak potensi dan juga menyita waktu dan itu termasuk usia-usiaan dan Rasulullah mengatakan itu Islam yang bagi karkumah ini pertanda kebaikan Islam Tuhan meninggalkan semuanya tidak ada gunanya tuh oh, jadi kita terus kalau langsung pasti rumah itu kecil kelihatan enak coba kalau suami pulang dia bayar riba kalau suami pulang rumah bersih anak juga bagus nyambung terus kemudian masakan sudah tersiapkan Allah jadi problem berat di luar ada masalah jadi masuk rumah itu enteng beban hilang tapi coba bayangkan masuk rumah istrinya sudah puyuh udah, itu jidatnya bau BPO jilbabnya kena umbel setelah itu pakaiannya kena tomat. Masa Allah yang mau bersih dalam ada di kamar tamu, di atau kursi, yang sobek bekas dulu bikin oleh rutin, mandi ya, tidak di luar Allah rumah saya ini. Jadi yang berubah semakin berubah yang pusing semakin pusing. Wah, akhirnya giliran ada tamu, rapi-rapinya Pak. Ribut. Amal minimal lama. Katanya kamu ini ingin ada apa rumah kita apa dalam rumah Dia nggak datang. Itu kan gitu. Akhirnya rapi Rapiin. Udah begitu namanya gada-gada dadakan pasti ada yang ketinggalan. Biasanya nanti nyantol di kursi. Kursinya dihubungin aku. Ya Allah ini ada apa? Ya, kan? Coba. Insya Allah. Ini binatang. Ketaatan istri termasuk kunci daripada eh, kesuksesan bahagia. Makanya Rasulullah mengatakan ayu mamra'atin eh, Mantat wa zawju anha Perempuan mana saja meninggal dunia yang suaminya rindu ketika saat meninggal dunia dapat hadir dengan dia masuk surga dan dalam hadis yang lainnya Iman sallatil mar'atu berusaha jika perempuan sholat lima waktunya wasomat sahroha dan puasa bulannya Ramadan yang sebentar lagi akan sampai wa ara'at ba'daha mentaati suaminya wa hasarat dan menjaga kemaluannya دخلت من أبي من أي أبواب الجنة جاء هي من تسلك الإيمان سجدين سجد النبي silakan mau lewat ini lewat ini lewat ini dipersilakan ini faedah daripada ketaatan Hadirin sekalian kadang-kadang ada wanita yang meremehkan ketaatan dalam hal-hal yang kecil contoh disuruh bikin suaminya teh atau kopi. Kadang-kadang ya bikin sendiri kadang bisa kalau udah gede, masa udah gede mungkin. Ini bukan masalah untuk gede atau ya, tidak. Masalahnya perintah saya saat enggak sejauh mana sekarang ketaatan istri saya dan betapa indahnya ketika saya membunuh istri saya kemudian saya nawaknya Bahkan dia kalau seandainya saya mungkin betul, saya mungkin malah diletakkan itu tangannya di bawah pipi saya. Saya tidak akan senang dan tidak akan bisa tidur sebelum kamu melindungi saya. Itu wanita yang dicari oleh laki-laki manapun. Wallahi wa kalau seandainya ada perempuan yang seperti ini diiklankan di satu kurang terbuka di mudah untuk melamarnya. Tapi kalau sekarang hanya urusan dia, orang gila perempuan penyanyi tabiatnya jelek, sholatnya malas, akhlaknya buruk, walaupun cantiknya kayak apapun, itu hanya orang tempat dan kesukaan dan cocok untuk keluar masuk di tempat-tempat bar dan tempat-tempat hiburan dan juga bukan mempunyai kehidupan hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة Tidaklah ada seorang mukmin yang mengambil faedah setelah takwa kepada Allah lebih baik ketimbang perempuan atau istri yang solehah dirinya tidak nador ilaiha sarrafu kalau dipandang menyenangkan apakah karena kecantikannya tidak Apakah karena hewannya pakaiannya dan mahalnya parfum yang dikenakan tidak jelas dikarenakan cerminan hati yang kona dan tertandanya iman yang kuat sehingga mencerminkan di dalam pandangan gerakan tubuh dan muka yang berseri-seri. Jadi ya, warna ya, dikatakan akhlak adalah cerminan iman dan hati akan diserahkan oleh manusia tindakannya. Maka tindakan buruk adalah cerminan hati yang buruk. Tindakan yang baik adalah cerminan hati yang baik. kalau Rasulullah mengatakan ada inna bil yang Allah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau in فالمحدث كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ketahuilah hati maka hati wanita yang panas akan mencerminkan muka yang bersahaja apapun keadaan ekonomi suami yang sekarang dihadapi bukan wanita yang sekarang suami ketika terpuruk minat cerai pada saat jaya pada saat makmur pada saat uang banyak dipayang tapi sekarang terpuruk malam-malam dan dalam Maka telinga saya sungguh panas kalau ada orang perempuan bertanya, ya Ustaz bagaimana hukumnya? Saya meminta cerai sama suami saya karena suami saya sekarang lagi jatuh bangkrut. Ini perempuan paling jelek. Ini perempuan madrasis, ini perempuan hanya materi. Mas, atau tolong dijaga. Terus Allah mengatakan, Iya kuru fukara, yurlihullah bisfadli. Kalau mereka itu miskin, sebelumnya, saat ikhfaqih ayat itu, nikahkan orang menggunakan sampai Allah akhirnya mengatakan, jika mereka mereka dalam keadaan miskin, maka Allah kayakan dengan kemiskinan. Mas, Mbak, kalau memang kita miskin disuruh agar kaya, Bagaimana kemiskinan sekarang kok malah dijadikan alat di pernikahan? Oh, nggak lucu. Kita yang miskin ada hubungan nikah. Harusnya setelah nikah dipertahankan kok malah mungkin malah berubah. Dengan demikian, bagaimana sekarang ini kita bisa diuji Allah kebersamaan tetap kita lakukan. Pada pandangan ini, Tuhan, kesedihan hubungan itu terhenti ketika saat-saat musibah ketika saat-saat tidak enak ketika saat-saat marah itu lebih muncul kesedihan kita akan teruji kalau orang senang dalam keadaan harta melimpah ruah kalau sekarang orang bisa bertahan dalam keadaan duit banyak itu rusak sekarang yang tidak lumrah adalah bagaimana sekarang kita bisa mempertahankan uh, eh, kondisi rumah tangga walaupun kita sudah diterpa pada ekonomi dan oleh karena itu, nanti insya Allah kita akan bahas tersebut ini kita akan saya bahas di sini di radio judulnya eh, 10 uh, eh, pihak eh, apa namanya uh, eh, menggapai kebahagiaan rumah tangga nanti kita akan bahas di radio insya Allah dan mentaatinya dan sekarang perintah itu ditaati dua perintah itu dalam kebaikan dan yang kedua yang tidak dalam kemaksiatan karena Rasulullah mengatakan lalu ada li makhluqin fi ma'siyatillah selagi sekarang itu kan ada perintah kekenatan tidak ada alasan buat wanita untuk mengeling untuk bantah untuk menolak perintah tersebut contoh Tuhan yang mengajak silaturahmi ke orang tua. Tidak ada alasan anak saya tidak siap, Apa badan saya semua datang. Ketika kan dibawakan ada bukan yang bagus. Ya, datang ikut demi menyenangkan suaminya dan mertuanya. dia jaga anjing yang tidak ada manfaatnya, kadang alasannya saja. Ya, ada lagi yang dia untuk masuk menegakkan dakwah. Ini saya ingin sampaikan kebanyakan di kalangan ikhwan-ikhwan salam ketika sudah menikah itu berbuat peranan yang di dalam dakwah dan bisa diilmu. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang berharokah di antara mereka yang ada di kandiri yang jelas seperti itu, mereka setelah mereka melawan semangat dijadikan kita untuk semakin semangat memperluas jaringan jaringan dakwahnya. Kenapa Pak? Kita di atas kebenaran, kita di atas ajaran yang sulit bahkan tidak ada yang meragukan kebenaran dakwah berlebihan. Tetapi kita semua mereka kemana Padahal ada di beberapa harapan dan yang menyesali dan juga mengetahui persis bagaimana penyimpanan-penyimpanan setelah ditunjukkan oleh Allah dan yang lurus. tidak harusnya kemana? Seperti saya dulu saya paham sekali bagaimana penyimpan antara lingkungan, agama dan punya dan bagaimana dunia pesantren dan lingkungan. Setelah saya mengetahui, saya memakai ke dan berusaha apapun makanannya di tanahnya saya lawan. Kenapa? Ini jalan yang akhirnya saya tempuh. Mudah-mudahan sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dan apalagi Allah mengatakan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويمشي في بلده وفي احدا لن تعيدي هل هذا من الدعوة السلفية عملا صالحا عمل ويجيب ويجيب من دليل ولا يمشي في بلده وفي احدا صلى الله عليه وسلم كان من تجيبك لن تجيبك لدعوة السلفية لكن ما شاء الله sejalan ngaji ada yang sudah mati-mati kajian mati-mati maki usaha karena mungkin kecewa dalam pernikahan ini tidak menemukan suatu yang diinginkan materinya terburuk nyala nyalakan dakwah padahal kamu masuk di kelompok manapun kalau Allah terdekat rezeki itu kemungkinan akan menimpa kamu bukan karena sebabnya kamu sekarang ini pernah. Al-Sunnah wal Jamaah atau sekarang kamu mengikuti ajaran Islam ini tentang rintangan dan juga tantangan Pak orang tidur saja ada hambatannya ada gangguannya menghadapi berbagai macam kesulitan orang tidur kok Mas saya tanya orang tidur nggak nggak sulit kesulitan tanya itu nopo anak bisa tidur kan rintangan kasurnya menggembung tapi nggak bisa tidur kadang bisa tidur kasurnya uh bibinya nggak enak lo kan panas dan jangan karena Rasulullah rasul aja mengangkat rasul mengalami hambatan dan berbagai macam bencana sampai Allah mengatakan wa kadhalika ja'alna di kulli Nabi 'aduwwan shayatin dan insi Demikianlah aku telah jadikan bagi setiap nabi untuk dari kalangan jin dan manusia, jin dan jin dan manusia. Berarti nabi ada punya kutub. Dengan demikian semangat. Ah, ah, dihapus ya ya Allah, kalau saya punya istiqamah ya nanti lancar. itu ucapannya ditagih sekarang? membangun dimakan turun amal tetapi pada anak-anak sudah muda-muda katanya ketika kuliah mau kaya lurus kena karena ya Allah kalau seandainya lurus sudah pokoknya kan direpotin sama dosen-dosen kita sudah sumpah sampai dosen yang ini kerjanya juga eh sudah lurus ya Allah kalau seandainya kerja makan sudah karena kurang kuat haji lancar Eh sudah kerja mikir istri ya Allah kalau seandainya anak istri gojengan kemana-mana taklim kemana-mana taklim ngomong gitu baru aja nikah setahun aja udah lemper itu pilihan nikah ya Allah kalau punya anak kecil-kecil nanti apa dia ketemu apa ya ini anak belum bisa jadi taklim salam aja sama Ustaz gimana cara jadi berkali-kali Ustaz kan di salam aja udah ampun ya gitu. Jadi manajemen ngajinya kalau punya anak kecil akhir ampun ya gitu. Ini, Tapi itu katanya anak ya Allah kalau gede-gede, masya Allah udah enak ya kalau gede. Kecil sibuk sekolah, nikah sampai tua sampai lelah itu nggak akan terkendala selesai itu rumah Allah selanjutnya wanita yang bagian min akhtar alia barat wa yang barra anha hafidhatu an singa wa ketika pergi menjaga dirinya serta keluarga suami terus kemudian ikhfal jagalah rahasia suami istri rumah tangga itu punya rahasia suami punya rahasia istri juga punya rahasia sebaiknya suami dengan baik menjaga rahasia istri yang istri juga dengan baik menjaga rahasia suami terutama air kaca masa lalu kalau saya ingin cerita banyak beberapa wanita atau laki-laki yang punya cerita masa lalu kalau memang rumah tangga Anda sudah jalan dengan baik, jangan sekali-kali membuka cerita masa lalu karena bukan kita masa lalu yang aib yang cacat termasuk membongkar maksiat dan itu telah dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruk manusia mau melakukan maksiat setelah pagi bercerita Qad fa'altu bil bari hakada wa kada tadi malam saya melakukan ini dan itu dan dia berancam dengan hadis Rasulullah kullu mu'ad kullu ummati mu'adin illa al-mujahidun setiap umatku dimaafkan kecuali yang melakukan perkara maksiat terang-terangan terutama ikhwan wal bila tolong dilindungi dijaga dirawat disimpan hubungan suami istri jangan sampai bercerita walaupun sudah bercerai Kadang-kadang ada sebagian orang kurang akal atau mungkin akalnya sudah mulai tidak sehat karena ditimpa perceraian, Lupa berbagai macam rahasia raja kepada orang-orang dalam rangka untuk melampiaskan kecekiran dan tujuannya menjatuhkan suami padahal satu barang-barang. Ehbat lizawji malahu wa abnahu. Jagalah harta dan anak suamimu, wahai perempuan, wahai istri, al suami dirawat dengan baik pun Ibu sekalian tolong didengarkan Harta suami adalah amanah dan belajarkan sesuai dengan takaran kebutuhan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Jangan suami sekarang gajinya 5 juta disamai dengan yang 10 juta yang sekarang 1 juta disamai dengan yang 3 juta dikakar orang itu harusnya siap dua-duanya siap kaya siap miskin Jangan cuma dia kaya toh kalau dia miskin. Dan yang paling terbaik sikap umum itu adalah al fatu sederhana. Maka ya Rasulullah mengatakan salah berpujian tiga perkara yang menyelamatkan seseorang di antaranya adalah al fatu bil wal fakri bisa bersikap sederhana pada saat kaya dan pada saat miskin. Maka di dalam hadis Rasulullah اللهم إنا نسألك نسألك القصد في الغنى والفقر يا الله saya memohon kepadamu jika sederhana pada saat kaya dan miskin. Anak kasih tahu ini sederhana itu kan. Antum dulu kan pola daripada wadai raya dalam memenuhi keperluan hidup. Sekarang pola hidup saya di kampus seperti ini, HP pula seperti bumi. Melibatkan puluh bulu Blackberry Untuk apa Blackberry itu Menyintal internet di sawah Nggak perlu Ya, kalau sekarang kita semuanya perlu sudah dalam dunia pola yang kita butuh tidak ada masalah. Mau juga begitu. Kalau saya bisa jalan dengan motor yang harganya 5 juta, kenapa harus 10 juta? Kalau saya berpakaian cukup sekarang lima, kenapa baru beli sepuluh? Itu pun ada yang gaya. Tapi kalau orang mendahulukan gaya, hidupnya melampau. Pasti. Karena gaya yang diikuti. Mengada-ada. Contoh macam-macam perempuan itu Pak, saya temui di Jakarta. Ada yang punya sepatu yang tanggal itu jumlahnya 25. Masya Allah, ini pakai apa aja? 25 tanggal. Almarhum itu bukan itu tiga, Pak. Sekarang itu enam ada tidak pernah dipakai jangan paling sekali apa merasa bangga kalau bisa cerita sama temannya anak punya sepatu 25 wah saya punya apa pakaian lima almari saya punya kopiah 10 apa yang dipakai kopiah saya perlu pulang itu itu Allah Antum akan dia kaya dia benci Nah sekarang kalau ditawari man enak mana kaya syukur benci sabar. Enak mana? Tanda-tanda kaya syukur karena dia marah ya. Tapi intinya dua-duanya bagus. Yang penting bagaimana kaya tetap syukur dan miskin sabar. Yang tidak itu ya pentingnya kaya tapi syukur deh apa miskin menang ya karena kau perlukan eh, hidupmu dengan diri maksudnya jangan sampai kita itu menuruti hawa nafsu ini semuanya sehingga rusak terus coba perhatikan kebutuhan pasangan anda yang istri harus punya perhatian kebutuhan suami yang, eh, yang suami juga seperti itu Contohnya dalam satu selera makanan, selera pakaian, itu semuanya harus kita perhatikan. Terutama perempuan jangan sekali-kali umpamanya disuruh membelikan pakaian itu kesenangannya kepada contoh warna dia, ya model dia tidak suami saya senang yang mana itu. Ini insya Allah dalam kondisi seperti ini akan بسبع دمه اهتمي kebutuhan ya pada saat sekarang ini istri saya sakit aku perhatikan orang sakit itu saya Aku jangan ketika sehat saat dia sehat begitu juga ketika sekarang suami sedang istirahat jangan dibikin ketika masih bangun anaknya kagak apa-apa kan tidur anaknya dikepukin, digebukin akhirnya nangis. Apa yang bisa jaga? Ini suami saya sedang tidur, gimana supaya tenang? Anak saya ini nggak ganggu, itu. Udah gitu kadang-kadang ngomongnya, teleponnya, sama yang seperti ini nampaknya sepele, tapi ada yang merusak hubungan rumah tangga. La nangis an di zawjik ini penting. Jangan kau menghalangi ajarkan suami untuk berhubungan intim. Ini nampaknya perkara sepele, barangkali di antara kita tidak membicarakan, tetapi Rasulullah telah membicarakan umum ra'atin da'atuhu umum da'atuhu itu, ya atau da'at jangan az-zawj ila Fahabat, fahabat, fahabat, fahabat, ghadban la'anatha al-malaikatu hatta yusbih Perempuan mana saja yang diajak suaminya untuk ke tempat tidurnya, kemudian dia melarang, eh, menghalangi, tidak mau menolak alasan apapun, maka suaminya semalaman itu jadi jengkel, maka malaikat mengutuk sampai pagi. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu eh, apa namanya penegasan walaupun kamu sedang di dapur roti walaupun kamu sedang di atas pelan atas pelanan kuda tumpangannya maka jangan sampai menolak ajaran itu karena kebutuhan itu adalah esensi daripada eh, pernikahan dan ada suatu hal-hal yang nanti akan berimbas suami kadang marah-marah Suami karena emosionalnya tidak terkontrol, karena ada unsur kebencian, karena ini bertahan berkali-kali di tadi aulaman turumika kamu lama sayuranku ini menunjukkan perhatian anda di dalam menjaga bahasa bahasa yang sensitif sensitif tapi Rasul sampai mengatakan dengarkan dengan baik. merasa suami dan lindungi kehormatan suami. Jangan kau robek, jangan kau lecehkan, karena pada akhirnya kalau suami anda berhina, maka anda juga akan ikut berhina. Kadang-kadang ada sebagian istri gampang melecehkan kehormatan suami lewat gantinya diletakkan di depan istri-istri lain atau pemasukan atau mungkin di dalam mencukupi nafkahnya atau mungkin dalam dagangannya dan alhamdulillah mungkin bercerita tentang rajanya ini semuanya perempuan paling buruk di dalam pandangan agama dan tidakkan perkara-perkara yang dianggap sepele tapi berbahaya contoh masalah perubahan ya makanya di dalam kitab saat istri berkata kalau mereka tahu, aku izinkan saya angkat kebiasaan yang begitu berbeda diantaranya adalah BBM bau badan Masya Allah kadang-kadang bau badannya jarang jika jika tingginya jarang kebiasaannya Masya Allah baunya ini ini adanya lambat laun akan merusak hubungan Jadi makanya itu dengan ekor Aisyah ketika ditanya tentang keadaan Rasulullah dengan apa Rasulullah mulai ketika di peristiwa siwa bahkan Rasulullah SAW ketika tak meninggal dunia di sini apa yang namanya dijelaskan di dalam apa ini namanya cabut apa cabutnya ada beberapa lain ubanan dihitung tidak lebih dari sembilan helai dan memerah karena kebanyakan diganti minyak wangi. Itu betul Allah benar. bahkan juga lebih dari saya itu ya, duniaku. Aku ingin tertarik dari urusan dunia dunia kalian tiga perkara yang paling membuat menarik Rasulullah. Apa ya, Tuhan? bukan eh, kita Jadilah surah Tuhanmu di sholat Dijadikan itu di dalam sholat Yang merupakan dunia bukan kita Itu uangnya Perempuan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sekali Ambil zaujak karena uang Ya Cukup Asli ila asli. zauj Wahai perempuan Wahai istri bersikaplah baik kepada keluarga suami Ibu kalian banyak persengketaan dan ketegangan rumah tangga bahkan sampai pada perceraian karena selama ini istri kurang menghargai, istri kurang memuliakan, bahkan sering menghina keluarga suami. Entah mengkritik masalah kepelinannya kritik masalah sambungannya dia ketika dia hadir di rumah si mertuanya atau mungkin uh, sikapnya yang mungkin kurang adil kepada suaminya kalau sama adilnya lagi tapi sama suaminya ini enggak benar kurang adil menurut si istri padahal suaminya enggak pernah masalah tapi dianggap ini perlakuan mertua saya ini sudah kelewatan batas hal-hal yang seperti ini pasti akan menghancurkan rumah tangga ini bin salam yang ma'ajironi hubungan rumah ini tetangga tolong dijaga terus kemudian perhatikan tamu suami kalau suami punya tamu jangan dicuekin bantu menyiapkan makanan bantu menyiapkan minuman terutama hal-hal yang bisa membantu menghormati tamu apalagi tamu itu kalau harus minum dan juga jaga kalau memang kami kemungkinan jangan sampai terjadi fitnah. Intinya menghormati bukan berarti kita mengorbankan segala-galanya. Tadi buat perlu diperhatikan eh, masalah penghormatan tamu lagi dan perempuan ini tidak boleh ketemu, tidak boleh menyajikan makanan, minuman, apa saja usahakan ini diperhatikan karena anda temukan sebagian kaum muslimin apalagi yang awal, karena kalau ada tamu suaminya lah yang nantar kuenya nantar apanya minumannya dengan pakaian apa adanya dan ini merupakan suatu musibah ya musibah terus hindarkan eh, persengkilaan ketegangan suami istri di depan anak jangan sampai tolong ini akan mempengaruhi mental anak ya Laksanakan mampu di mencapai jangan ber, berinteraksi dengan suami, bermuamalah dengan suami dengan sering. Ya kadang-kadang tidak ada rasa sayangnya, tidak ada rasa lembutnya, bahkan tidak ada rasa hangatnya, Sering hubungannya. Ya kalau enggak putra, monyo, terus ini semuanya merusak hubungan. Dan Bandung suami ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dalam sholat, ngaji, mencari ilmu, dan lagi lagi usahakan anda kerja sama baik wa awal mengalami birri wal taqwa dalam mengerjakan sunnah dibantu di istri untuk kehidupan dengan baik dibantu di istri untuk sholat pada waktunya Dibantu istri untuk sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Dibantu istri untuk bersilaturahmi dengan familinya. Sekarang Ibrahim saya ingatkan kepada antum mana yang antum dulu ketika waktu menseminal. Teruskan bahkan sekarang lebih membutuhkan dari Ya. Hadiah sekalian, kalau ingatkan ada kadang-kadang orang itu lagi memberikan hadiah pada saat mau melamar. Wah, dulu kasih jilbab, kasih ini. Ternyata setelah sekarang nggak pernah ada hadiah walaupun bantuan kunci. Sangat penting hari-hari bagus untuk kasih hadiah contohnya Ramadan, THN, pada pegawai negeri dan pertambahan gaji antum kasih. Gaji, infakkan dua kali lipat karena berhasil menghafal Al-Quran di Majun. Masya Allah. Hadir kaget ya. Insya Allah jatah bulanannya kali ini uh, kita akan tambah dua kali lipat. Haji ya. Terus terakhir saya ingin uh, ini ingatkan kepada suami istri juga mana dandanmu dulu pada saat awal-awal dulu Masya Allah si suami berjalan dengan baik ingin nampur saja masalah Allah beli ke tempat atau membeli infonya mas tolong mas beli ini kami tempat bagus ya oh, yang akuannya juga begitu dan yang paling baik mana itu oh iya mana itu semuanya Emang itu cuma dibutuhkan pada waktu nazar kok. Nazar butuh dengan dana itu malah harusnya keduanya kelihatan aslinya sekarang yang dibutuhkan Allah demikian insya Allah kita istirahat dulu lalu setelah itu kita lanjutkan eh, kepada buku menjadi bidadari dan segala Islam